Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Sebelum kita lanjutkan dan kita selesaikan bacaan kita terhadap syarah Arba'in Anawiyah, syarah hadis yang ke-36. Nah, barakallahu fikum. Kemarin-kemarin yang belum setara, setarakan dulu, tafadhal. Yassara syarak musirin inna nazalat illa nazalat alim sakinah apa wa dzakarahumullah wa dzakarahumullah wa dzakarahumullah fi man indah lancarkan nanti. Tafadhal. belum? Hafal belum? Bismillah. fi fi auni Sudah hafal antum? Sudah hafal? Besok ya. Ayo na'am barakallahu fiik. Kita lanjutkan barakallahu fiikum hafizakumullah. Qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah. Kata beliau, qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Wa mastama'a qaumun fi baitin min ya yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazrat alaihim as-sakinah wa khashiyatuhum ar-rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullah fi man 'indah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dan tidaklah ada sekelompok kaum yang berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka membacakan kitabullah dan mengajarkannya di antara mereka melainkan akan turun kepada mereka ketenangan dan juga akan dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan akan diliputi oleh para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama mereka di sisinya. Nah, apa maknanya? Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, "Hadza fihi anna talabal ilmi yanbaghi an yakuna fil masajid." Di dalam hadis yang mulia ini ada pendalilan bahwasanya mencari ilmu itu selayaknya sepantasnya dilakukan dalam masjid. Jadi paling abdolnya justru di masjid dibanding di kelas-kelas atau yang semisalnya walaupun tidak ada larangan. Karena terkadang kelas itu fungsinya nah barakallahu fikum ruangan-ruangan khusus karena mungkin e, banyaknya murid atau banyaknya santri sehingga harus dipisahkan. Mungkin ini yang besar, ini yang kecil, itu tidak masalah sebenarnya. Cuman abdolnya kalau bisa di masjid. Kalau di Damaj saat itu di Darul Hadis Damaj, na'am barakallahu fikum karena luas sekali masjidnya, itu semuanya di masjid semuanya belajarnya. Ada yang di pojok, ada yang di tengah, ada yang di kiri, ada yang di kanan. Intinya nan halqah-halqah dari semuanya dalam masjid karena mencari keberkahan tadi itu. Na'am barakallahu fikum. Taruhlah seandainya banyaknya peserta atau banyaknya murid kemudian dipisahkan di ruangan-ruangan dalam keadaan hanya fungsinya adalah apa? Untuk memisahkan biar tidak tercampur tidak masalah. Tidak ada larangan juga. Nah, barakallahu fikum. Cuman afdalnya di mana? Di masjid. Li'annaha buyutullah. Karena masjid itu rumah-rumah Allah. Wa ma'wal malaikah dan tempat nam barakallahu fikum para malaikat. Wa fiha as-sakinah wa rahmah. Di dalam masjid juga terdapat apa? Ketenangan dan juga rahmat kasih sayang. Sudah kami sebutkan, berbeda halnya kalau orang itu di tengah pasar. Lain keadaannya ketika di tengah masjid. Dalam artian di dalam masjid. Tentunya di dalam masjid lebih tenang, kemudian juga lebih Fayan fayanbaghi an yakuna talabul ilmi fil masajid maka selayaknya hendaknya mencari ilmu itu talabul ilmi mencari ilmu itu di dalam masjid la fil muhayyamat tidak di perkemahan-perkemahan wala fil istirahat tidak juga di tempat istirahat atau tempat peristirahatan wala mani'a an yakuna hunaka majlisun ilmi tapi enggak ada larangan walaupun misalkan antum di peristirahatan di hotel taruhlah atau di perkemahan atau tempat istirahat misalkan, itu enggak ada larangan di sana ada majelis ilmu. Maksudnya mungkin ada jalsah khasah ya. Nah, ada pertemuan khusus kemudian di situ nanti diajarkan ilmu atau yang semisalnya enggak masalah. Atau ketika ada halqah bermajelis kemudian menyebutkan satu hadis, dua hadis tidak masalah. Au hunaka madrasah au hunaka madrasatun yudras fiha al-ilm. Atau di sana ada sekolahan yang diajarkan di dalamnya ilmu. Tapi ilmu apa? Ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun ilmu-ilmu duniawi seperti IPA, IPS, PPKN, eh, geografi atau yang semisalnya nggak perlu. Paham ya? Nggak perlu. Kita lebih cenderungnya apa? Fokuskan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Jadi madrasah sekolahan yang diajarkan di dalamnya ilmu, ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam barakallahu fiikum. Lakinnal masjid afdal. Masya Allah. Akan tetapi masjid itu lebih afdal. Mahma amkan. Yaitu kapanpun memungkinkan antakuna dirasa fil masjid dan fadhalika afdal. Maka itu yang afdal kalau belajarnya di dalam masjid. Karena masjid merupakan salah satu apa? Rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana hunaka majlisun ilmiyyun mundabitun fala ba'sa. Tapi kalau ternyata di sana di tempat lain masjid pun ada majelis yang ilmi, maksudnya dibuka kajian misalkan di rumah ikhwah, di rumah saudara kita misalkan. Nah, yang telah ditetapkan maksudnya telah ada pelajaran di situ, pala ba'sa enggak masalah. Lakinna aqallul aqallu afdaliyatan minal masjid. Tapi keafdalannya kurang daripada di masjid. Paham maksudnya? Jadi yang paling afdal di dalam masjid karena dalam masjid tersebut nah barakallahu fikum merupakan apa? masjid tersebut merupakan salah satu rumah rumah Allah Subhanahu wa taala. Turun padanya ketenangan, kemudian juga apa? Barakallahu fikum, rahmat Allah Subhanahu wa taala ada di situ juga. Naam. Kita lihat wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah dan tidaklah ada sekelompok kaum yang berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah yakni masajid. Jadi rumah-rumah Allah maksudnya adalah al-masajid yaitu masjid-masjid. Yatluna kitab Allah yang mereka saling membaca atau mereka membaca Al-Qur'anul Karim, yaqra'unahu. Mereka membaca Al-Qur'anul Karim wa yata'allamuna qira'atahu 'ala al-wajhi sahih dan mereka membaca bacaan Al-Qur'an tersebut sesuai dengan apa? sisi yang benar. Jadi mereka membaca Al-Qur'an sesuai dengan sisi yang benar. Naam. Tajwidnya atau dua pelajaran-pelajaran mengenai qiraatul Qur'an atau yang semisalnya kata beliau wayahfadunah dan mereka menghafalnya. Li'annahu wa aslul ilm. Dikarenakan apa? Yang namanya Al-Qur'anul Karim itu adalah sumber semua ilmu. Jadi upayakan pertama kali yang dihafal adalah Al-Qur'anul Karim. Kemudian menjaganya, menghafalnya dan juga mengulang-ulangnya, kemudian juga mengamalkannya. Nah, karena kalau orang hanya mengandalkan tulisan atau catatan atau mendengarkan saja tanpa menghafal itu kurang. Kurangnya apa? Kurangnya banyak sekali. Nanti kalau beristidlal berdalilkan dia belum hafal. Kemudian kalau seandainya tulisannya rusak dia nggak bisa berdalilkan. Tapi kalau dia punya hafalan Al-Qur'an, punya hafalan As-Sunnah, kemudian dimutskinkan, dikuatkan sehingga ketika beristidlal dia pun tahu dan tepat pendalilannya. Na'am barakallahu fikum. Tentunya semuanya dengan mumarasah, membiasakan diri dan juga terbiasa. Kita lihat wa yatadarasunahu dan mereka saling mengajarkan Al-Qur'an tersebut bainahum di antara mereka. Karena Al-Qur'anul Karim tentunya apa? Nah, saling mengajarkannya dalam artian mengajarkan tajwidnya, eh, cara baca yang benar. Nah, barakallahu fikum al Qur'ana tartila dan bacalah Al-Qur'an dengan apa? Dengan tartil tajwidan, setelah tajwidnya, kiroahnya, bacaannya, kemudian tadabburan dan juga ditadabburi maknanya. Nah, bukan semata-mata menghafal saja. Nah, karena keutamaan orang yang Mempelajari ilmu Al-Qur'an dan mengajarkannya keutamaan apa? Orang tersebut dikatakan sebaik-baik manusia. Paham ya? Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dari hadisnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajarinya. Naam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Orang yang mempelajari ilmu Al-Qur'an dan mengajarkannya, itu sebaik-baik Nah barakallahu fikum manusia di antaranya. Naam. Kita lihat yafhamuna ma'anihi, memahami makna-maknanya. Melalui apa? Di antaranya antum diiringi dengan belajar bahasa Arab. Karena kalau antum sudah faham bahasa Arab, walaupun enggak megang Al-Qur'an terjemahan pun, terkadang buka Al-Qur'an itu langsung tahu terjemahannya. Karena sudah pernah dilewati kosakata dan mufradatnya kan gitu. Tapi membantu juga kalau membutuhkan Al-Qur'an terjemahan, itu juga membantu dalam artian biar kita tahu terjemahan yang pas bagaimana. Karena terkadang kita mungkin tahunya secara bahasa Arab terjemahannya sudah tahu. Cuman terjemahan yang pas kan butuh. Terjemahan yang pas nam untuk apa? Untuk Arab tersebut atau untuk ayat tersebut. Karena kalau kita nerjemahkan perkata, letter perkata itu terkadang orang nggak paham. Terkadang orang nggak paham. Butuh terjemahan yang sesuai dan cocok tidak berseberangan dengan apa? lafaz aslinya. Kan gitu. Nah, barakallahu fiikum. Jadi kalau kuat bahasa Arabnya, nahwunya, sorofnya, dan juga penerapannya itu biasanya langsung nyambung dia. Ya. Dalam artian terjemahannya itu langsung bisa nah barakallahu fikum bisa dikatakan walaupun enggak lihat terjemahan Al-Qur'an tapi pas karena sudah melewati pembahasannya dan kosakatanya. Paham ya? Jadi mempelajari ilmu bahasa Arab itu bukan perkara yang sepele. Karena memang berat. Eh, kalau orang enggak serius, enggak fokus, nah mempelajari ilmu bahasa Arab berat. Nah, karena apa? Karena butuh perjuangan dan butuh juga pengorbanan, butuh waktu menghafal dan juga menerapkan praktek atau semisalnya. Kata beliau, walaisal maqsudu al-hifdza faqat ya kan, bukan yang diinginkan hanya menghafal saja. Jadi kalau antum menghafal Al-Qur'an, itu upayakan bukan hanya menghafal saja, tapi apa? Wa annaka tahfadzul Qur'an wa tutskinahu bil qira'atil 'ashr kalau memungkinkan. Nah, maksudnya apa kata, kata beliau apanya? walaysal maqsudu al-hifdz faqat wa annaka tahfadzul Qur'an wa tutqinahu bil qira'atil 'ashr la kata beliau. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu bukan semata-mata menghafal saja kata beliau. Paham ya? Kemudian kamu menghafal Al-Qur'an, memutqinkannya dengan qiraah 10 qiraah. Bukan itu yang diinginkan. atau mutqin 10 qiraah walaupun qiraahnya masyaallah sebagus apapun tapi enggak faham maknanya, enggak mengamalkan, itu nanti berbahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Quran itu adalah hujah untukmu atau justru akan menghujati dirimu kalau tidak mengamalkannya. Nah, oleh karena itu perlu yang namanya apa? Barakallahu fikum amalan. Mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an dan juga mentadaburinya. Nah, perhatikan baik-baik. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Kata beliau, "Hada wasilatun wa laysa huwal maqsud." Ini hanya sekedar wasilah. Antum mempelajari qiraa'ah sab'ah, bahkan 10 qiraa'ah itu wasilah saja, bukan tujuan inti. Tujuan inti adalah apa? Walaupun antum hafal satu saja riwayat hafazan Al-Asim, tapi mungkin kemudian memahami maknanya dan juga mengamalkannya jauh lebih baik daripada antum menghafal qiraah sab'ah atau 10 qiraah kemudian apa? enggak mengamalkannya. Justru apa? Seperti itu kata beliau apa? Bukan itu yang diinginkan. Tapi wal matlub annaka kata wa tafqah ma'ani wa ta'mal Ini penting ini. Tapi yang diinginkan ketika atau menghafal Al-Qur'an, kita menghafal Al-Qur'an yang diinginkan adalah apa? Yang diinginkan adalah engkau memahaminya dan juga memahami makna-maknanya serta engkau mengamalkannya. Jadi pertama kali membaca, hafalkan, yang kedua memahaminya, yang ketiga mengamalkannya. Karena nanti kalau nggak diamalkan menjadi hujah bagi orang-orang apa? ahlu bid'ah dalal menghujai kita. Paham ya? Nah, karena apa? Karena kita nanti dikhawatirkan sama seperti mereka. Upayakan Al-Qur'an itu hujatun lana la alaina. Al-Qur'an itu hujat untuk kita, bukan menghujati kita. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Banyak sekali dari kalangan orang sufiyah eh, yang mereka mengatasnamakan aswaja atau yang semisalnya hafal Al-Qur'an banyak mereka, tapi mereka jadikan bahan dagangan, bahan jualan, diundang di sana khataman Al-Qur'an ketika ada orang meninggal dunia dikasih gaji amplop misalkan, diundang di sana nanti ketika apa? membacakan apa? membacakan Al-Qur'an khataman juga, bang ya? Dikasih gaji juga. Jadi untuk nyari uang itu nggak benar seperti itu ya. Nah, barakallahu fiikum. Itu tidak dibenarkan. Ya dimaksud dalam hadis yang kata disebutkan dalam hadis bahwasanya sebaik-baik upah kalian adalah upah nah barakallahu fiikum yang diambil dari Al-Qur'an Karim itu maksudnya bukan bukan antum memperjualbelikan bacaan antum bukan. Antum ngajar kemudian meluangkan waktu ada muslimin yang apa? ngasih upah itu enggak masalah. Paham ya? Karena antum sudah meluangkan waktu, nggak sempat kerja, kemudian muslim ini mengatakan, "Ustaz ngajar aja Ustaz, nanti anak yang nanggung misalkan." Nah, ketika antum mengajarkan ilmu Al-Qur'an, kok dikasih gaji, dikasih mukafaah, nggak masalah diterima. Paham ya? Yang dilarang itu memperjualbelikan bacaan tadi itu. Antum suruh baca di rumah orang Yasinan. Paham ya? Antum bacakan kasih amplop itu dilarang. Paham ya? Atau ketika ada orang meninggal dunia, khotaman dari pagi sampai malam, khotam satu Al-Qur'an. Antum baca itu kasih amplop Ya, itu juga dilarang. Apa maksudnya ya? Jadi yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah apa? Nah, barakallahu fikum upah mengajari. Jadi antum mengajarkan ilmu Al-Qur'an kok ada orang ngasih gaji mukafaah tanpa antum mematok harga dan tanpa antum mengharapkan, tanpa antum istilahnya menjadikan lahan bisnis, pemberian tadi boleh terima. Maksudnya, ya? pemberian tadi boleh diterima. Ini juga masuk semuanya, bukan ilmu Al-Qur'an saja. Ilmu agamanya pun antum mengajarkan ilmu agama, kemudian ada orang ngasih mukafaah pemberian misalkan bulanan atau semisalnya enggak ada larangan untuk terima. Pak maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Tapi kalau menjadikan dakwah sebagai ladang bisnis, eh, sebagai ladang untuk mencari ma'isyah tidak benar. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din dan wasakumullah kata beliau perhatikan lagi itu syarahnya itu. Jadi tiga perkara ya. Awalan pertama takra'uhu, engkau membacanya. Perhatikan kitabnya ya. Pertama engkau membacanya. Sanian yang kedua tafhamuhu, engkau memahaminya. Salisan yang ketiga tak melubih engkau mengamalkannya. Ini membaca, pertama membaca, menghafalkan, kedua memahami, ketiga mengamalkan. Wal amalu bil Qur'an huwal matlub. Dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an itulah yang diminta, itulah yang diperintahkan. Walakinna hifdzahu wa tajwidahu wa tafahhuma ma'anih wa tafsirahu 'ala al-wajhi sahih hadhihi wasailul amal bil Quran Karim masyaallah akan tetapi menghafalnya eh, dan juga tajwid di dalam baca Al-Quran yang ikhfa diikhfakan, yang gunnah digunnahkan, yang idhar diidharkan, yang ikhlaf diikhlafkan seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum yang mat dimatkan, paham ya? ini panjang dipanjangkan. Itu merupakan apa? Dan memahami makna-maknanya serta tafsirannya sesuai dengan sisi yang benar. Ini adalah wasail, sarana-sarana orang itu untuk bisa mengamalkan Al-Qur'an Karim. Paham belum? Karena kalau kita nggak tahu ilmunya kan nggak bisa ngamalkan. Nah, jadi ketika kita mempelajari Al-Qur'anul Karim, menghafalnya, upayakan memahami maknanya, kemudian diamalkan. Naam. Kalau illa nazalat alaihim sakinah, melainkan akan turun kepada mereka sakinah ketenangan. Al-hudu' wa tuma'ninah wa rahah, artinya sama. Al-hudu' tenang, tuma'ninah tentram, rahah tenang juga. Diartikan maknanya sama. Al-ma'ani al-mutaqaribah. Maknanya itu al-ma'ani mutaqaribah. Maknanya maknanya itu berdekatan. Al-hudu' wa tuma'nina Yaitu tenang, tentram. Paham ya? Seperti itu. Enam. karena kalau orang berada di masjid tentunya lebih tenang daripada ketika dia berada di luar, di tempat kerjanya atau di pasar atau yang semisalnya. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Perhatikan qauluhu wa humul malaikah dan para malaikat pun apa meliputi mereka Maksudnya bagaimana? Al malaikatu tu'ayyidul mu'minin, memberikan dukungan kepada orang-orang yang beriman. Tanzilu 'ala talabatil ilm masya masyaallah. Turun Nah barakallahu fikum di atas para pencari ilmu memberikan dukungan kepada mereka. Dalam riwayat apa? Meletakkan sayap-sayapnya. Meletakkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu. Luar biasa. Antum enggak terasa tapi ternyata Allah taala apa? Berikan kemuliaan yang besar para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu. Enggak rugi, enggak rugi barakallahu fikum na'am. Kita terasa ataukah tidak, itu enggak masalah, tapi yakin saja bahwasanya hadisnya itu sahih dan benar. Na'am. Kata beliau di sini, wa tadfa'u anhum syayatin dan apa? Para malaikat itu tadi yang turun kepada para pencari ilmu tadi itu akan apa? Akan menolak dan juga mengusir para setan Nah, barakallahu fikum yang akan mengganggu para pencari ilmu tadi itu. Wa tanzilu 'alal mujahidin fi sabilillah tusaddiduhum wa tusaddi'uhum 'alal qital. Dan terkadang nah barakallahu fikum para malaikat juga turun kepada orang-orang yang berjihad fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat turun kepada mereka tusaddiduhum. Nah, barakallahu fikum memberikan dukungan kepada mereka wa dan membuat mereka itu berani alat kita untuk merangi musuh. Paham ya? Seperti perang apa? Perang Badr. Iya enggak? Ketika perang Badr para malaikat ikut turun, turun ikut andil nah barakallahu fikum nam dengan seizin Allah Subhanahu wa taala memerangi orang kafir. Paham maksudnya ya? Jadi terkadang seperti itu. Ya, dibikin tenang, kemudian dibikin kaum muslimin semangat dan juga nah membuat mereka itu berani untuk melawan musuhnya. Watunafiru anhumul adu dan membuat Nah musuh itu lari dari kaum muslimin. Wa fahiyat tanzilu 'alal mu'minin fi mawatinil jihad wa mawatinil amal salih. Maka para malaikat tersebut turun kepada orang-orang mukminin di tempat-tempat jihad dan juga di tempat-tempat orang yang beramal saleh, tusaidul muslimin wa tu'inuhum. Itu menolong membantu kaum muslimin. Hafathumul malaikah, yakni ahatat bihim. Jadi para malaikat meliputi mereka para pencari ilmu, fala yang fudu ilaihim syarrun wala ahad. Maka enggak ada seorang pun atau kejelekan apapun yang akan apa? menimpa pada mereka. Bayangkan itu. Nah, kenikmatan tersendiri. Di samping jaminannya adalah surga, mencari ilmu, kemudian para malaikat juga meletakkan sayap-sayapnya. Senang ridon bima teluk senang dengan apa yang dicari oleh para pencari ilmu. Karena para pencari ilmu yang mereka cari apa? Bukan dunia, tapi yang mereka cari itu adalah apa? adalah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang mereka cari. Sehingga para malaikat senang, ridho terhadap apa yang dicari oleh para pencari ilmu. Kita lihat. Wa fi man indah. Kemudian tidak sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut menyebutkan para pencari ilmu tadi nama-namanya di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala, ayat fil lain a'la, di hadapan para penduduk langit di hadapan para malaikat disanjung dipuji si fulan si alan yang mencari ilmu tersebut fayadkuruhumullah dzikra tasyrifin maka Allah Subhanahu wa taala menyebut nama mereka dengan penyebutan pemuliaan sebagai bentuk pemuliaan karena seseorang itu dimuliakan dan juga dinaikkan derajatnya sebabnya karena apa? ilmu dan keimanan bukan karena harta bendanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena titel dan juga gelarnya, tapi karena ilmu dan iman sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu di antara kalian dan orang-orang yang beriman. Ikhwani fid din azzani azakumullah kata beliau di situ perhatikan baik-baik. Wa yukhbir bihimul mala' minal malaikah dan Allah taala akan apa? akan kabarkan nam kepada segenap para malaikat bayangkan itu di hadapan para penduduk langit Allah taala kabarkan tentang para pencari ilmu tadi dipuji sanjung wa yubahi bihim malaikatah dan Allah Subhanahu wa taala berbangga-bangga dengan para pencari ilmu di hadapan para malaikatnya bayangkan senang jadi orang mencari ilmu itu enggak rugi walaupun di saat itu dia faham atau tidak itu enggak masalah tapi apa keutamanya besar? Keutamanya sangat apa? Sangat besar. Di samping ketika dia merehlah melakukan perjalanan mencari ilmu dimudahkan bagi dia menuju apa? surga mas surga. Kemudian para malaikat ridho meletakkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu. Masya Allah. Kita lihat lagi. ya dulu ala fadli talabil ilmi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan mencari ilmu. Jadi mencari ilmu itu keutamanya besar. Karena ilmu itu apa? Sebagaimana sebutkan para asadidah dan juga dinukilkan dari kalamnya para ulama terdahulu di antaranya kalamnya Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu enggak ada bandingannya. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa bisa yang bisa menandingi ilmu tersebut keutamaannya. Tapi bagi orang yang lurus niatnya liman saat niat tuh, bagi orang yang niatnya apa? Lurus. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana seseorang kok niatnya lurus? Yanwi raf'al jahli 'an nafsihi wa 'an ghairihi. Itu. Orang tersebut ketika mencari ilmu meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri pribadi baru orang lain. Jadi itu niat yang lurus, bukan apa? Bukan langsung inginnya menghilangkan kebodohan orang lain, dia sendiri masih bodoh itu enggak tepat. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Wa wujubi i'ta'ihi wa wujubi i'ta'ihi katsiran min al-waqti wal inayah. Dan wajibnya seseorang memberikan banyak dari waktunya dan juga perhatiannya. Jadi ilmu itu butuh perhatian penuh dan butuh waktu. Al waktu kasaid ilm taktahu aga. Waktu itu bagaikan pedang. Al waktu kasaid ilm taktahu qata'ak. Nah, waktu itu bagaikan apa? Pedang. Jika kamu tidak menggunakan pedang tersebut untuk menghunus, maka engkau yang akan dihunus oleh pedang tersebut. Maksudnya waktu tersebut akan sia-sia, enggak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya. Jadi waktu itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nafa'ati li kulli haqqin haqqahu. Naam. Mumpung istilahnya bisa dikatakan antum kebanyakan kan masih bujang istilahnya ya. Kemudian juga para tola, para thalabatul ilm, na'am barakallahu fikum masih tanggungannya belum besar, belum berat, nah belum nanggung istri, anak, maisyah itu masih bisa dikatakan kesempatan yang besar. Paham ya? Berbeda halnya dengan orang mutazawijun yang sudah berkeluarga nanti lain. Antum belum bisa bayangkan ke sana karena belum merasakan. Tapi kan nanti kalau sudah merasakan lain lagi pembahasannya. Paham ya? Intinya kesimpulannya digunakan dimanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan tersebut. Fursah azimah, paham ya? Kesempatan yang besar. Mumpung masih bujangan, tanggungannya apa? Tanggungannya ya paling makan minum yang dia tanggung sendirian itu. Kemudian mandi seperti biasanya. Belum apa? Belum menanggung istri, anak dan maisha. Nah, dan itu perlu disyukuri, perlu disyukuri dan juga dimanfaatkan semaksimal mungkin waktunya jangan dibuang-buang. Al waktu kasaif illam taqta'hu qata'aka. Naam. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Faman kana yuridu hadil maziyah falyu'ti min waqtihi wa min juhdihi li talabil ilmi." Masyaallah. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan keistimewaan ilmu ini, maka hendaknya dia memberikan dari waktunya dan juga usaha kerasnya, kesungguh-sungguhannya untuk mencari ilmu. Bayangkan. Kerja tidak masalah kerja, tapi sisihkanlah waktu untuk mengisi kembali apa? Nah, barakallahu fikum, nam ilmu. Paham ya? Untuk memulihkan kembali hati yang mungkin semula sudah kering, disiram kembali agar basah. Paham ya? Dibasahi dengan ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena kalau orang tidak pernah menyerap ilmu syar'i, Hati itu nggak pernah disirami, itu nanti akan kering. Kalau hati sudah kering bagaimana? Sulit untuk menerima kebenaran. Itu perkara yang sudah wakil kenyataannya seperti itu. Tapi kalau diiringi dengan mencari ilmu, nah barakallahu fikum kemudian menyirami hatinya, biar hatinya tetap tumbuh subur atau yang semisalnya, itu yang dituntut dan juga yang diinginkan. nah Kita lihat sini kata beliau ala ahli ilm maksudnya apa? Maksudnya fal yu'ti min waqtihi wa min juhdihi li talabil ilmi ala ahli ilm. Maka hendaknya orang tersebut kalau ingin mendapatkan keistimewaan di dalam nah mencari ilmu, mendapatkan keistimewaan ilmu, hendaknya dia mencurahkan, memberikan sebagian waktunya untuk apa? Untuk mencari ilmu di sisi ahli ilm. Paham ya? Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Karena orang mencari ilmu itu kadang merasakan rasa pahitnya dalam mencari ilmu jauh dari orang tua, ya enggak? Terkadang ketika enggak ada uang, enggak bisa jajan, harus sabar. Terkadang sakit harus apa? Istirahat, banyak pikiran mengenai apa? Mungkin kalau ketika sakit istirahat, mikirkan di rumah atau semisalnya itu wajar, sabar. Karena orang mencari ilmu itu pasti harus merasakan pahitnya. Kalau enggak pernah merasakan pahitnya mencari ilmu, dia nanti akan berbahaya. Bisa jadi dia putus di tengah jalan, enggak mencari ilmu lagi, dia diuji dengan apa kebodohan seumur hidupnya Sampai-sampai disebutkan dalam pantun atau puisi yang sangat bagus itu apa? malamnya tuh Apa? Naam barakallahu fikum. Sebutkan dalam pantun sangat bagus dan sering antum dengar itu. Malam tuh murat ta'allumis sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi Wa man fatahu ta'limu waqta shababihi fakabbir alaihi arba'an liyafatihi. Artinya apa? Barang siapa ketika mencari ilmu belum pernah merasakan rasa pahitnya, butuh perjuangan, pengorbanan, rumah di kampungnya dijual demi apa tinggal dekat pondok misalkan. Kan perjuangan itu. Datang dari rumahnya ke pondok misalkan naik motor butuh apa? Butuh apa? Bensin. Ewa, perjuangan juga, pengorbanan juga. Nah, nah orang kalau di dalam mencari ilmu nggak pernah merasakan pahitnya, tajar dia akan apa? Akan diuji dengan nah barakallahu kerendahan kebodohan seumur hidupnya. Paham ya? Akan mendapatkan ujian yaitu apa? Kerendahan kebodohan tadi seumur hidupnya. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi, barang siapa di masa mudanya, masa muda, antum masih muda atau sudah tua? Nah, masih muda kan? Ayo, Barang siapa di masa mudanya itu terluputkan mencari ilmu, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Maka takbirlah empat kali untuk orang tersebut karena sudah mati, sudah meninggal. Paham maksudnya ya? Nah, karena sia-sia. Jadi kalau masih muda itu dimanfaatkan. Nah, menghafal, memahami. Jangan cuma santai-santai saja. Karena ilmu itu kalau dicari dengan santai-santai, enggak akan bisa. Paham ya? Enggak akan bisa. Nah, Bahkan permisalannya seperti apa kemarin? Yang enggak mau baca, enggak mau belajar, malas-malasan, Nah, kemudian kalau malam tidur, kalau siang main-main, kejar-kejaran misalkan, paham ya? Tapi enggak mau belajar, yang mau belajar, enggak mau memahami, enggak mau baca juga, itu permisalannya bagaikan binatang ternak. Walaikumsalam. Eh, sampai-sampai disebutkan dalam pantun apa pantunnya antum? min Naam barakallahu fikum disebutkan sana perhatikan baik-baik apa permisalan tadi itu idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu kalau kamu enggak mau baca enggak mau memahami famautuka khairun min hayatika daimu meninggalmu matimu itu lebih baik daripada hidupmu selama-lamanya Nah, karena nggak ada faedahnya kan? Nggak mau memahami Al-Qur'an, nggak membaca Al-Qur'an, nggak mempelajari Al-Qur'an. Paham ya? Bermalas-malasan lah intinya. Nah, kemudian apa? Naharuka la'ibun lailuka na'imu. Siangnya main-main, malamnya tidur. Famisluka fid dunya ta'isul bahaimu. Maka permisalanmu di dunia bagaikan hidupnya binatang ternak oleh billah. Jadi kita upayakan semaksimal mungkin terutama bagi para talabatul ilm, para pencari ilmu yang masih bujangan yang belum berkeluarga itu kesempatan yang sangat besar. Nah, bahkan yang sudah berkeluarga pun tidak apa? Tidak kalah. Nah, barakallahu fikum karena apa? Karena tentunya apa? Tugas berat nanti untuk mungkin mendidik anaknya atau yang semisalnya. Naam. Jadi kesempatan yang sangat besar jangan sampai terluputkan. Kita lihat lagi. Kata beliau mencari ilmu di mana tadi? mencari ilmu di hadapan para ahli ilm wa fi buyutillahi azza wa jalla dan juga di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala wa yu'ammir buyutallah bi talabil ilm dan memakmurkan rumah-rumah Allah dengan apa dengan mencari ilmu jadi rumah-rumah Allah masjid-masjid Allah kita makmurkan dengan apa dengan adanya pelajaran ilmu di situ diajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah qala Allah qala Rasulullah na'am ikhwan fillah azza wa jalla perhatikan baik-baik syarahnya itu qalu Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Dan barang siapa yang amalannya itu lambat-lambat, dia lambat dalam beramal-amalan kebaikan, nasabnya itu tidak bisa membuat cepat dia masuk surga. Paham ya? Nasab itu tidak bisa membuat orang itu masuk surga. Paham ya? Karena yang bisa membuat masuk ke surga itu bukan semata-mata nasabnya, tapi amalan solehnya. Paham ya? Dengan apa karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman dia keturunan bangsawan, keturunan raja, keturunan konglo konglo apa? melarat, konglo konglomerat. Paham ya? Nah, barakallahu fi keturunan orang kaya. Eh, kemudian keturunan bangsawan, keturunan orang berdarah hijau, paham ya? bermata biru misalkan. Eh, atau atau semisalnya itu enggak jadi jaminan. Enggak bisa menjamin ini lihat ini. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bi nasabu. Barang siapa yang amalannya itu lambat, Eh, dia lambat dalam beramal-amalan saleh, nasabnya garis keturunannya itu tidak bisa membuat cepat dia masuk surga. Jadi jangan andalkan garis keturunan wah anak-anak bangsawan pasti masuk surga katanya, enggak belum tentu. Anak-anak pahlawan, eh, pasti masuk surga enggak bisa. Paham ya? Anak ini anak presiden. Paham ya? Pasti masuk surga enggak bisa juga. Anak-anak mantan DPR katanya. Paham ya? Itu juga enggak bisa juga. Sudah mantan lagi ya Gak bisa juga. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Kalau cuma sekedar garis keturunan itu gak bisa. Tapi amalannya kita lihat al-ibrah bil amal la bin nasab ini. Yang jadikan barometer, barometer itu ukuran tolak ukurnya itu adalah amalan bukan semata-mata nasab garis keturunan. Paham ya? Jadi jangan berbangga-bangga dengan Nah, barakallahu fikum dengan apa? Dengan mbah-mbahnya dahulu atau berbangga-bangga dengan bapaknya. Anak ini keturunan bangsawan, keturunan eh, orang berdarah biru misalkan, bermata merah misalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jangan. Jangan bangga dulu, amalannya kita lihat. Laukun min asyrafin nas, kalaupun seandainya kamu termasuk manusia yang paling mulia min Quraisy bahkan bayangkan, min Quraisy, min Bani Hashim, asraf Bani Adam bayangkan Kalaupun kamu adalah manusia yang paling mulia, kabilah dan marganya dari Quraisy, dari Bani Hashim, eh, yang paling mulia dari kalangan anak Bani Adam, lakinnaka lam tuwaffaq lil amal lam yang fakkan nasab. Masya Allah. Akan tetapi jika kamu tidak diberikan taufik untuk beramal, niscaya nasabmu tersebut tidak akan bermanfaat bagimu. Nasab itu nggak bisa ya. Nam anak keturunan marga, nah barakallahu fikum misalkan marga apa menurut saya? Marga apa kira-kira? Eh? si Tompul misalkan. <laughs> Atau marga-marga yang lainnya ya. enam Siman Juntak misalkan. Atau marga-marga yang lainnya. enam apalagi? Harahap misalkan. Paham ya? Marga-marga yang ada nggak bisa. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Nah, seperti itu nggak bisa jadikan patokan. Ayo, nah. Ikhwan fi din azza wa kita lihat di sini. Apa kata beliau di sini? Fahada Abu Lahab. Ini Abu Lahab sekarang. Coba bayangkan Abu Lahab fi jahannam, berada di dalam neraka jahannam. Padahal Abu Lahab siapa coba bayangkan? Nasabnya dekat dengan Rasulullah, apanya Rasulullah? Pamannya. Nah, pamannya bahkan. Tapi apakah masuk surga? Tidak. Jadi kalau kita lihat nasabnya itu paling dekat ini ya, Quraisy min Bani Hashim, tapi enggak bisa jadi jaminan. Tidak bisa menjadi jaminan. Abu Lahab termasuk penduduk mana? Surga atau neraka? Neraka. Siapa nama Abu Lahab? Siapa, siapa namanya? Abu Lu'lu'ah. Allah <laughs> musta'an. Abu Lahab tambah Abu Lu'lu'ah gimana ini? Abu Lu'lu'ah itu lain lagi. Karena Abu Lahab siapa namanya? Antum, ah Husain. Abu Lahab siapa namanya? Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Siapa Abu Lahab? Abdul Uzza. Paham ya? Abdul Uzza. Nama Abu Lahab ini. Dia termasuk penduduk neraka. Dinaskan dalam satu surat surat apa? Al-Lahab. Dia dan istrinya. Nah, istrinya Abu Lahab siapa? Istrinya Abu Lahab. Siapa? Ummu siapa? Ummu Jamil. Namanya siapa namanya? Ingat enggak namanya? Ummu Jamil punya nama Ummu Jamil. Nah, dia saudarinya Nah barakallahu fikum. Nam siapa? Arwah. Kalau arwah nanti nama ruh. Arwah, eh? Arwah. Ayo arwah bintu Harb. Bang ya Harb itu namanya siapa berarti? <laughs> Harb berarti namanya siapa Harb ini? Bapaknya siapa? Abu Sufyan. Paham ya? Jadi Arwah bintu Harb ini saudaraan dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan kan Sahar nama Sahar bin Harb. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu istrinya Abu Lahab. Dinaskan dalam satu surat itu surat Al-Lahab bisa dilihat sendiri. Tabbat yada abi La'habi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selain rada talahab wa imra'atuhu hammalatul hatab fi jidha hablum min masad itu. Paham ya? Di situ sebutkan semuanya bahwasanya apa? Abu Lahab itu walaupun marga sukunya itu paling dekat dengan Rasulullah Quraisy, Bani Hashim, tapi apa? Tidak bermanfaat marga dan juga sukunya, nasab garis keturunannya. Wahada Bilal. Ini sekarang Bilal, abdun, seorang budak Habasi seorang budak dari Habasi Mana Habasi Ethiopia. Kalau sekarang dikenal dengan negara Ethiopia itu. Nah, barakallahu fiikum, seorang budak padahal. Enggak sembarangan. Nah, wa huwa min sadatis sabiqin Dia termasuk apa? Termasuk pemimpin orang-orang yang awal kali masuk Islam, bayangkan Enggak sembarangan. Dibandingkan dengan Abu Lahab jauh. Abu Lahab kan Quraisy kabilahnya kabilah yang bisa dikatakan bagus. Nasabnya, garis keturunannya bagus, tapi karena na barakallahu fikum kafir, tidak mau beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi maka tidak bermanfaat nasab garis keturunan tadi itu. Nah, kita lihat fal ibrah bil amal la bin nasab. Yang jadikan patokan garis Ukuran tolak ukuran itu adalah apa? Tolak ukurnya adalah amalan bukan semata-mata garis keturunan. Apa maksudnya ya? Yang jadikan patokan barometer itu adalah apa? Amalannya bukan semata-mata apa? An-nasab yaitu garis keturunan. Faman takala ala nasabihi fa innahu yaq'udu ma'al khalifin. Allahul musta'an. Artinya, barang siapa yang bersandarkan bersandarkan pasrah kepada nasab garis keturunannya, wahana pasrah ajalah Keturunanku keturunan bangsawan, anak keturunan anak bangsawan. Bapak-bapakku dahulu orang-orang yang pernah ikut eh, perang kemerdekaan Republik Indonesia katanya. Paham ya? Hingga saat ini pun anak masih keturunan darah biru ini katanya. Matanya merah katanya. Paham ya? Allah musta'an. Terbalik ya. La ba'as. Intinya apa barakallahu fikum? Intinya dia sombong dengan garis keturunan tadi itu. Paham ya? Bermata biru, berdarah merah tadi itu. Paham ya? Allah musta'an. Nah, tapi enggak ada dijaminan. Kata beliau, maka sungguh dia duduk bersama orang-orang yang menyelisihi. Wa man 'amila salihan sara ma'al mutaqaddimin. Allah. Dan barang siapa yang dia beramal amalan salah, maka dia termasuk orang-orang yang bisa maju di depan. Paham ya? Enggak bukan termasuk orang yang terlambat. Bisa maju di depan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya dia termasuk orang-orang yang maju dengan amalan tersebut dan sambutannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Fal ibrah bil amal la bin nasab. Yang jadikan tolak ukur patokan itu adalah amalannya bukan semata-mata garis keturunan. Nah, paham maksudnya ini ya? Jadi jangan berbangga-bangga dulu. Nah, nah ini keturunan Arab. Nah, barakallahu fikum keturunan Arab. Nah, kemudian pasti masuk surga misalnya enggak bisa, bukan jaminan. Walaupun marganya antum tadi apa tadi? Quraisy pun, Bani Hashim taruhlah, itu bukan jaminan. Abu Lahab itu contohnya. Abu Talib coba bayangkan paman Rasulullah. Kemudian bisa dikatakan paling dekat dengan Rasulullah juga. Kemana-mana Rasulullah diajak, dagang ke Syam juga diajak, dilindungi oleh Abu Talib juga ketika ada musuh-musuh yang hendak menyakiti Rasulullah. Tapi nggak bermanfaat sama sekali. Karena apa? Tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa'alaikumsalam. Naam. Allahul Musta'an. qawluhu yang terakhir. qawluhu Man batta'abihi Barang siapa yang amalannya itu berlambat-lambat. yakni akharahu amaluhu anil khair, amalannya itu berlambat-lambat dari kebaikan, enggak segera beramal, ditunda-tunda, lam yusri' bihi nasabuhu. Niscaya nasabnya garis keturunannya itu tidak bisa membuat dia cepat masuk surga karena bukan jaminan. Kalau teman garis keturunan bukan jaminan. Anak keturunan marga ini, marga itu, eh, mbah bahan dahulu adalah nah barakallahu fikum para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia misalkan. Nah, bapak kami dulu ikut laskar jihad Paham ya? Pasti masuk surga misal nggak bisa. nggak bisa jaminan ya, nggak bisa jadikan jaminan. Kita lihat di sini. Fa anta lan tadkhulal jannata bin nasab. Maka kamu tidak akan masuk surga semata-mata sebabnya adalah nasab, nggak bisa. Jadi nasab garis keturunan itu nggak bisa membuat orang masuk surga. Tapi yang bisa membuat orang masuk surga apa tadi? Amal amalannya. Ingat-ingat ya, amal amalannya. Nah, dengan apa karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din azza wa jalla kita lihat berikutnya. Kata beliau, "Walau kunta min asrafin nas, walaupun kamu termasuk manusia yang paling mulia, wa inna ma tadkhulul jannata bil amali walau kunta min aqallin nas nasaban." Allah musta'an. Ini bagus sekali ini. Akan tetapi kamu akan masuk surga dengan sebab amalan walaupun kamu termasuk apa? termasuk manusia yang nasabnya paling rendah. Enggak nah, punya marga, enggak punya suku misalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum atau yang semisalnya tetap dikatakan apa? Kalau dia beramal amalan saleh, maka itulah yang bisa membuat dia cepat untuk masuk surga. Walaupun taminal ajam, walaupun kamu termasuk orang ajam, bayangkan bukan orang Arab, orang ajam. Paham ya? Walaupun sukunya Jawa, setelah Jawa asli, paham ya? Nah, barakallahu fikum atau yang semisalnya, nah, itu juga apa? Gak masalah penting amalannya. Ajam itu gak masalah. Karena tolak ukurnya apa? Ketakwaan, amalan. Ya enggak? Inna akramakum indallahi inna akramakum indal inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ketakwaan jadi tolak ukurnya amalan. Barakallahu fikum. Naam. Fa innal amala shaliha yudkhilukal jannah. Nah, barakallahu fikum. Dan ini perlu diperhatikan termasuk amalan saleh adalah apa? Mengikuti as-sunnah. Sampai-sampai kalam yang sering diucapkan juga dinukil kepada ulama, kalamnya siapa itu? Orang kalau menyelisih as-sunnah justru akan menjauhkan dia dari surga itu. Pernah kita lewati dulu. Kalamnya siapa? Ingat enggak antum? Abdurrahman? Ingat enggak antum? Apa lafadznya? Lepas? Antum ingat enggak? Antum ingat enggak? Antum? Antum? Kalam Ibnu Jauzi pendek, bagus, singkat, simpel. Mengenai apa? Untuk agar kita berhati-hati. Apa itu? Ikhwanana Ingat belum? Ayo Pak. Naam ahsan. Ikhwanana iyyakum wa mukhalafatas sunnah fa innaha yub'iduka minal jannah. Aw kama qala rahimahullah. Artinya apa? Saudara-saudara kami, hati-hati kalian menyelisih as-sunnah karena sesungguhnya menyelisih as-sunnah bisa menjauhkan engkau dari surga. Paham ya? Jadi as-sunnah itu jangan sampai diselisih. Al-Qur'an dan as-sunnah harus kita pegang erat-erat. Jadi tolak ukur kita, patokan kita di dalam nah barakallahu fikum di dalam apa kehidupan kita sehari-hari ikhwanana atau ikhwanana Ikhwanana ya ikhwanuna gitu ya kalau saya salah itu ya lafadznya itu. Ya kan? Nah, kalau tidak salah itu ikhwanana atau ikhwanuna. Ikhwanuna iyyakum bi mukhalafati sunnah nam fa innaha yub'iduka minal jannah. Apa kama qala rahimahullah dilihat nanti dilihat lagi nanti dalam nam barakallahu fikum kitab-kitab mengenai asar-asar para ulama. Naam. Ikhwan fi din azza nasakumullah ini bagus sekali nasihat beliau karena amalan saleh itulah yang bisa membuat kamu masuk surga. Nah, barakallahu fikum yang bisa membuat masuk surga adalah amalan amalan saleh, bukan amalan yang jelek. Naam. Fala yajuzu at-tafakhur bil ansab wal ahsab, maka enggak diperbolehkan berbangga-bangga dengan nasab, garis keturunan, anak keturunan bangsawan, keturunan konglo merat misalkan orang kaya misalkan. Nah, barakallahu fikum, nam anak keturunan orang yang terpandang, orang yang punya keistimewaan, punya kemuliaan, ahsab juga enggak boleh. Wa yudhan annaha tanfa 'indallahi azza wajalla dan dijadikan anggapan bahwasanya apa? nasab dan juga marga garis keturunan tadi itu bisa memberikan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala padahal nggak bisa. Patokannya apa tadi? Al-ibrah bil amal la bin nasab. Yang jadikan patokan itu amalannya bukan semata-mata garis keturunan. Antum walaupun orang orang gunung pun misalkan orang Badui latarola, paham ya? Atau orang-orang pelosok misalkan, eh? atau orang-orang ajam bukan orang Arab atau orang-orang yang tidak bisa dikatakan bukan keturunan bangsawan, tapi amalan-amalan saleh yang antum miliki, yang kita miliki, itu jauh lebih baik daripada orang-orang yang keturunan bangsawan, tapi mereka apa? Tidak bersegera untuk beramal-amalan saleh. Allahumma musta'ana barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, berarti sudah kita selesaikan penjelasan atau syarah hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis yang ke-36 Nah barakallahu fikum yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah. Insyaallah taala untuk hadis yang ke-37 pada pertemuan yang akan datang biidznillah azza wa jalla walhamdulillahirabbil alamin.